بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد Para pemirsa rahimakumullah dimanapun anda berada dan juga ada yang memberikan salam kepada saya sebelum saya tampil di tempat ini dari kawan-kawan kita yang di UI. Mereka juga sekarang sedang relay mendengarkan kita. Tema kita kali ini adalah tema hijrah. Hijrah membangun kemanusiaan dan peradaban. Dalam pembahasan ini, saya akan bagi dua Pertama, saya akan mengupas satu ayat dari surah At-Taubah yaitu ayat 40 untuk menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meringkas peristiwa hijrah dari sejak permulaannya sampai Islam berkembang menjadi sebuah agama peradaban. Allah ringkas dalam satu ayat. Lalu kemudian pada bagian kedua saya akan menganalisa bagaimana langkah-langkah Rasulullah SAW dalam menjadikan hijrah sebagai momentum. Momentum kemanusiaan dan momentum peradaban. Mari kita simak bersama-sama bagaimana Allah Subhanahu wa taala meringkas sebuah peristiwa hijrah ini yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa. Dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim." Dan barusan kita sudah mendengar bersama-sama ayat ini. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ini bagian pertama illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tidak mau menolongnya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah sudah menjamin pasti akan menolongnya. Faqad nasarahullah. Ini ayat Allah sampaikan kepada masyarakat kota Mekah dan siapa saja yang menantang risalah ini. Kata Allah, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah." Kalau kamu tidak mau menolong Muhammad, Allah pasti menolongnya. Dalam cuplikan ayat ini tergambar bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwah di kota Mekah. Dan ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan tantangan yang sangat dahsyat. Bayangkan, Rasulullah SAW membawa iman kepada yang waib, Karena memang tabiat iman harus kepada yang waib. Bukan iman namanya kalau tidak kepada yang waib. Tidak mungkin atau tidak benar saya mengatakan bahwa aku beriman ini mikrofon. Kenapa? Sudah jelas ini mikrofon, tidak perlu iman lagi. Aku beriman ini meja. Salah, aku mengatakan begitu. Kenapa? Tidak perlu iman. Ini sudah ketahuan bahwa ini meja. Karena itu, iman dikatakan iman ketika berkaitan dengan yang gaib. Inilah makna ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maka bukan iman namanya kalau tidak berkaitan dengan yang gaib. Iman dikatakan iman ketika dia mengandung kekuatan dalamnya terhadap kepercayaan terhadap yang gaib. Nah, ketika Rasulullah SAW menawarkan iman ini, orang kafir Mekah yang ketika itu mereka hanya percaya kepada benda-benda. Mereka percaya bahwa sesuatu dikatakan ada ketika kelihatan bendanya. Sampai-sampai mereka tidak percaya kepada adanya Tuhan kalau Tuhan itu tidak berbentuk benda. Itulah asal muasal kenapa mereka kemudian membuat Tuhan mereka dalam bentuk patung. Sebab mereka adalah kaum materialistis. Di mana mereka hanya percaya kepada sesuatu yang ada bendanya. Maka ketika Rasulullah SAW datang kepada, kepada mereka, menawarkan akan iman kepada yang waib. Seketika mereka langsung memberontak. Mereka marah. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima akidah ini. Kenapa? Karena dalam persepsi mereka, Tuhan itu harus ada bendanya. Sementara Rasulullah SAW mengajak mereka kepada iman yang gaib. Iman kepada yang gaib. Maka disinilah asal muasal mengapa orang-orang kafir Mekah menghalang-halangi Rasulullah SAW. Melemparkan duri di mana Rasulullah lewat. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Yang kemudian Allah rekam dalam surah Al-Lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Dan mereka juga melempari kotoran kepada Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW sedang sholat di samping Ka'bah. Mereka mengejek Rasulullah SAW. Bahkan mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Kita mendengar kisah seorang sahabat Bilal yang disiksa, dibantai. Kita mendengar keluarga Yasir yang kemudian Rasulullah SAW lewat di tengah-tengah mereka Rasulullah mengucapkan kabar gembira sobron ala yasir fa inna mau mau'idakal jannah sabarlah wahai keluarga yasir sesungguhnya Allah menyediakan bagimu surga subhanallah perhatikan ini perlawanan mereka kenapa karena mereka mengalami kekagetan psikologis pada saat mereka melihat atau mendengar langsung bahwa kita harus beriman kepada yang waib. mereka kaget. Loh, selama ini kami tidak pernah percaya kepada yang waib. Kami mempercayai sesuatu kalau ada bendanya. Maka mereka kaget dan akhirnya mereka marah-marah. Dan itulah mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menyiksa orang Islam. Dan cerita tentang siksaan ini nanti akan diceritakan oleh orang para sahabat sendiri ketika mereka hijrah. Mereka saling berkumpul di tengah-tengah mereka. Mereka saling bercerita di tengah-tengah mereka. Bahkan ada salah seorang sahabat, dia menceritakan bahwa kalau kamu ingin tahu bagaimana aku disiksa, dia membuka bajunya. Dia memperlihatkan punggungnya. Ada bekas sangat dalam memanjang sedalam jempol dari pundak sampai ke pinggang. kita tanya kenapa? Ini adalah besi panas yang ditempelkan ke punggung ke punggung mereka. Ya Allah, sampai seperti itu penyiksaan orang-orang kafir terhadap orang beriman. Mereka disiksa karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid mereka disiksa karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa yang maha terpuji wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid kisah ini terus berulang bahwa setiap orang beriman akan mengalami ujian-ujian kita alhamdulillah ujian kita hanya menghadiri pengajian seperti ini. Masya Allah. Ujian umat pendahulu kita. Mereka menghadapi situasi yang sangat berat. Itulah pembukaan di mana Rasulullah SAW memulai dakwah ini. Sampai pernah ada salah seorang sahabat bernama Khubaib. Khubaib bercerita setelah dia masuk Islam dia pernah menceritakan bahwa aku pernah melihat di tanah ini, kata dia. Sahabat Rasulullah SAW. Disiksa, dibantai. Karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Khubaib mengatakan, waktu itu aku masih kafir. Aku masih zaman jahiliyah. Aku hadir. Aku melihat langsung bagaimana teguhnya iman seorang yang mencintai Muhammad, kata dia. Sahabat itu dipotong satu persatu anggota tubuhnya. Telinganya dipotong. Hidungnya dipotong. Matanya dicungkil. Lalu dia berkata. Lalu dia ditanya oleh para algojo yang menyiksa itu. Maukah kamu, aku bebaskan kamu dari siksaan ini. Dengan syarat Muhammad menggantikan tempatmu ini. Lalu dia mengatakan bahwa aku tidak ridho. Rasulullah SAW dikena duri. Apalagi menggantikan aku di sini. Kubaib. Seketika tersentuh melihat pemandangan ini. Sungguh belum pernah ada seorang yang membela pemimpinnya. Sehebat ini kata dia. Ini pasti Muhammad benar. Akhirnya itulah yang membuat kemudian Hubaib masuk Islam. Subhanallah. Perjuangan para sahabat sungguh luar biasa. Ini situasi yang mereka alami ketika orang-orang kafir Mekah kaget mendengar ajakan iman kepada yang gaib. Sementara di kota Madinah, sementara di kota Madinah, orang-orang Yahudi sedang mempromosikan. Mereka membaca dalam kitab suci mereka bahwa sekarang sudah datang zamannya Nabi Mungkin sedikit saya akan cuplik, kenapa kok di Madinah ada banyak orang Yahudi? Kenapa kok di Mekah tidak ada satu orang Yahudi? Sebab dalam kitab suci mereka, mereka membaca bahwa Nabi akhir zaman nanti akan berpusat di kota Madinah. Maka mereka menunggu datangnya Nabi itu di kota Madinah. Mereka berbondong-bondong datang. Dan mereka berharap bahwa Nabi terakhir itu adalah dari keturunan mereka. Nah, ketika sudah tiba zamannya Nabi di kota Mekah, Rasulullah SAW sudah menyampaikan dakwahnya. Di kota Madinah, orang Yahudi heboh menyampaikan bahwa sekarang sudah tiba saatnya zamannya Nabi sudah datang. Penduduk kota Madinah, mereka sudah menunggu mana itu Nabi, mana itu Nabi. Di Mekah orang Islam sedang dibantai, di kota Madinah orang-orang Madinah sedang menunggu mana itu Nabi mereka sudah siap beriman. Jadi di sini kita belajar bahwa ternyata kalau Allah punya kehendak, Allah menyiapkan hamba-hambanya dari musuh-musuhnya. Dari orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi adalah musuh yang memusuhi orang Islam, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka menyiapkan basis umat Islam di kota Madinah mereka menyebarkan bahwa sekarang sudah tiba saatnya Nabi dan sebentar lagi akan datang seorang Nabi dan sebagainya. Di kota Mekah, Nabi sedang dibantai. Orang-orang kafir tidak pernah mendengar tentang ini karena di sana tidak ada satupun orang Yahudi. Orang-orang kafir sedang bingung dan mereka melakukan penyiksaan sampai Rasulullah SAW mengizinkan sebagian sahabatnya hijrah ke Habsyah untuk mencari tempat alternatif supaya sahabatnya lebih aman. Sementara di kota Madinah mereka menunggu di mana itu Nabi. Karena melihat orang-orang kafir Mekah sudah tidak mau menerima Rasulullah SAW, tidak mau menerima irsa Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menawarkan risalah ini kepada para pendatang dari luar kota Mekah. Mengapa? Sebab sejak dulu kota Mekah memang tetap menjadi pusat ibadah. Jadi sekalipun mereka di zaman jahiliyah, Mekah tetap menjadi tempat ibadah. Dan orang-orang berdatangan dari luar kota, dari luar jazirah Arabia, mereka untuk beribadah di kota Mekah. Dan inilah yang kemudian uh, kita mendengar tentang kisah uh, Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena dia tidak ingin ada orang-orang datang lagi ke Mekah. Sebab dia ingin menggerakkan manusia agar beribadah di di Yaman. Dia mendirikan sebuah gereja besar namanya Al-Qulais. Abraha ingin bahwa semua orang di dunia harus beribadah ke Yaman. Dengan mendirikan gereja besar itu. Ketika dia mendengar bahwa di Mekah ada sebuah tempat ibadah, kamu tidak akan bisa menggerakkan manusia beribadah ke sini kalau kamu tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Maka di situ asal muasal kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Berarti sejak dahulu kala di zaman jahiliyah pun Ka'bah menjadi tempat ibadah mereka. Dan Rasulullah SAW ketika melihat orang-orang kafir Mekah tidak mau menerima risalah yang dibawa Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menawarkan risalah ini kepada orang-orang pendatang dari luar kota Mekah. Di antara yang datang itu ada sekelompok penduduk dari kota Madinah. Ketika mereka sampai di Mekah, mereka mendapatkan seorang yang mengaku Rasul dan ini dia kata mereka yang kamu tunggu-tunggu dan ciri-cirinya sama persis seperti yang diceritakan orang-orang Yahudi. Maka langsung sekelompok penduduk kota Madinah ini mereka langsung beriman dan langsung mereka berbayat Itulah yang kita kenal dengan bayat akobah yang pertama. Subhanallah, perhatikan. Di kota Mekah kacau, penyiksaan terus menerus. Di Madinah berkembang terus. Orang-orang bersiap-siap masuk Islam. Dan begitu sekelompok penduduk kota Madinah ini masuk Islam, mereka berbayat, mereka kembali ke Madinah. Mereka menyebarkan Islam. Satu persatu, rumah ke rumah, mereka masuk Islam. Begitu cepatnya di kota Madinah, Islam berkembang, berkembang. Di kota Mekah terus penyiksaan terjadi Sampai kemudian Rasulullah SAW dibaikot. Rasulullah dibaikot. Nah ini dia. Para pemirsa rahimakumullah dimanapun anda berada bahwa mereka untuk mempersulit orang Islam sejak dulu mereka sudah melakukan baikot. Jadi wajar senjata baikot ini penting untuk kita lakukan juga ketika kita sekarang menyaksikan bahwa saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh orang-orang Yahudi. Nah, ternyata mereka telah melakukan cara-cara seperti ini. Tiga tahun Rasulullah SAW tidak mendapatkan makanan. Sampai dikatakan Rasulullah SAW hanya makan daun-daunan. Bayangkan coba, kalau daun-daunan di sini masih banyak alternatif daun. Di sana daun apa yang dimakan Rasulullah SAW? Di sana padang Sahara. Perhatikan bagaimana sulitnya hidup pada saat itu. Sungguh ini dia perjuangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika pertama kali memperkenalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah. Di kota Madinah terus berkembang Islam. Penduduk kota Madinah semakin bertambah masih Islam. Mereka kewalahan mereka mengutus lagi sekelompok sahabat-sahabatnya untuk datang ketemu Rasulullah SAW dan mereka melakukan bayat akobah yang kedua. Dan terus mereka kembali ke Madinah, mereka berdakwah lagi. Di Mekah pembantaian terus terjadi, di Madinah Islam terus berkembang. Perhatikan bagaimana luar biasanya proses ini. Bagaimana Allah menyiapkan hamba-hambanya untuk menyambut datangnya risalah ini. Dari orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah Subhanahu wa taala punya makar yang lebih canggih lagi. Maka tidak ada yang bisa menandingi makar Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang kita menyaksikannya Al-Qur'an sekarang sudah tidak tidak perlu kita khawatir tentang Quran. Kenapa? Quran sudah tidak mungkin hilang lagi secara teks. Karena Allah telah menggerakkan orang-orang tidak beriman. Di Cina, di Jepang, mereka membuat Quran digital. Untuk bisnis mereka. Sekalipun mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka ikut menjaga Al-Quran. Jadi Allah seakan memberikan pesan kepada kita. Jangan khawatir Al-Quran hilang. Tapi khawatirlah kalau kamu tidak punya waktu membaca Al-Quran. Al-Quran sudah tidak mungkin hilang lagi sudah. Secara teks. Sudah semua bangsa-bangsa dunia ini yang mereka sibuk dengan teknologi, mereka digerakkan oleh Allah untuk membuat Quran-Quran digital. Persis seperti Allah menyiapkan basis umat Islam di kota Madinah melalui kaum Yahudi. Mereka yang membuat basis itu. Mereka menyebarkan itu. Penduduk kota Madinah percaya kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka punya Alkitab. Di Mekah tidak pernah dengan informasi apa-apa. Karenanya mereka kaget. Nah inilah asal muasal. Kenapa kemudian hijrah ke kota Madinah? Pemirsa, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Allah menceritakan ini dalam satu cuplikan ayat. Illa tansuruhu fakot nasarahullah. Kalau kamu tidak mau menolong, Allah yang kamu menolong. Ini diringkas dalam cuplikan ini. Perhatikan. Kemudian setelah itu, mereka melihat ternyata jumlah orang Islam semakin sedikit di kota Mekah. Karena Rasulullah Islam sudah mengizinkan mereka hijrah ke Madinah. Mekah semakin sepi. Di sini mereka mulai melakukan langkah-langkah yang sangat menentukan. Apa itu? mereka bersepakat bahwa Muhammad harus dibunuh. Dan kalau tidak, Muhammad akan bikin kekuatan baru. Malam itu juga mereka sepakat dan detailnya kita sudah membaca semuanya bahwa ada seorang syekh, seorang seorang iblis menampakkan dirinya sebagai syekh Najid dan dia uh, memberikan keputusan itu bahwa rekomendasi tentang dibunuhnya Rasulullah SAW adalah merupakan keputusan paling baik. Maka malam itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk hijrah. Singkat cerita, mereka berkumpul sekelompok anak muda mewakili masing-masing suku di depan rumah Rasulullah SAW. Dan malam itu juga Allah mengizinkan hijrah. Karena Allah yang mengizinkan hijrah, maka Allah yang membuat mereka tidak bisa melihat Rasul, tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya membaca sebuah ayat wajalna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding dan sehingga mereka tidak bisa melihat. Dan Rasulullah SAW mengambil debu dilemparkan ke muka-muka mereka. Mereka tidak bisa melihat. Rasulullah SAW keluar langsung menemui sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah SAW dan di sini Rasulullah SAW juga mengambil strategi yang sangat luar biasa. Karena orang-orang kafir Mekah sudah tahu bahwa sejumlah besar penduduk atau penduduk kota Mekah yang masuk Islam, mereka sudah berangkat ke Madinah. Maka persepsi di benak orang-orang Mekah, Muhammad pasti akan hijrah ke Madinah. Malam itu Rasulullah SAW tidak bersembunyi di sebuah tempat yang arah ke Madinah. Rasulullah SAW bersembunyi di sebuah tempat yang bertolak belakang dari arah Madinah. Itulah Gua Thawr. Dan ditemani oleh seorang sahabatnya pada Abu Bakar as Dalam gua. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Rasulullah dan sahabatnya yaitu sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, menjaga berdua. Allah merekam kisah ini dalam ayat berikutnya. Idh akhrajahu alladhina kafaru idh huma fil ghar Di sini berduaan keluar menuju gua huma fil ghar yaitu gua Thur Abu Bakar as melihat kaki jejak orang-orang kafir Mekah kelihatan dari balik gua. Subhanallah. Sungguh luar biasa di sini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka telah mencium, mereka masyarakat Mekah adalah masyarakat yang pandai membaca jejak disebut uh, hum tadarrubu fi ilmi al-athar. Mereka itu ahli dalam ilmu membaca jejak, jejak kaki. Maka sekalipun Rasulullah SAW sudah mengambil arah yang berbeda, bertolak belakang, mereka masih sempat juga datang ke gua Thawr. Sampai kata Abu Bakar Siddiq, aku melihat kaki mereka yang seandainya mereka mengintip ke dalam gua, niscaya kami ketahuan. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala membuat seakan-akan di depan pintu gua itu ada rumah laba-laba. Perhatikan di sini. Seperti laba-laba yang menutup rapi. Padahal Abu Bakar tidak melihat apa-apa. Tapi mereka melihat seakan-akan ada rumah laba-laba yang menutup rapi itu. Pintu gua. Dan mereka melihat di depan, di depan gua seakan-akan berkumpul sejumlah merpati yang menutupi langkah-langkah kaki Rasulullah dan sahabat dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Sehingga tidak kelihatan sama sekali jejak kaki di situ. Maka mereka tidak pernah berpikir bahwa akan mengintip ke dalam gua. Perhatikan, inilah makna ayat nih. Ketika Abu Bakar siddiq ketakutan, mendekati itu, kalau mereka melihat akan ketahu, akan ketahuan. Rasulullah memberikan pesan. Allah merekam pesan ini. La tahzan yakul id yakul li sahibihi Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar Siddiq la tahzan jangan kamu takut jangan kamu sedih innallaha ma'ana Allah bersama kita subhanallah inilah iman yang luar biasa merasa bersama Allah ini tingkatan iman yang paling tinggi dan ini selalu diucapkan oleh para nabi pada saat-saat mereka sulit. Contoh misalnya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam di depan ada laut, di belakang ada pasukan Fir'aun. Dan semua yang ikut Nabi Musa khawatir, ketakutan. Nabi Musa mengatakan dengan tenang, Inna ma'iyarubi rabbi sayahdi sesungguhnya bersamaku Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Persis seperti yang diucapkan Rasulullah SAW ketika Abu Bakar sedikit siddiq ketakutan. Takut mereka tahu. Langsung Rasulullah SAW menyebutkan, La tahzan, inna Allah bersama kita. Tingkatan yang luar biasa dalam iman seorang Nabi. Merasa bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, apa buah yang didapat Rasulullah SAW ketika merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sedikit pun dalam hati Rasulullah SAW rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir, tidak takut sama sekali. Inilah yang Allah firmankan, sakinatahu alaihi. Allah memasukkan, menurunkan ketenangan kepada Rasulullah SAW. Dan karena buah ketenangan ini kemudian Allah turunkan tentara-tentara yang mereka tidak tahu. Di sini Allah firman, wa ayyadahu junudin lam tarawha. Tentara yang tidak ada yang tahu. Nampak seperti laba-laba. Padahal tidak ada apa-apa di pintu gua itu. Allah tampakkan seperti burung merpati menumpuk di situ. Padahal tidak ada apa-apa di situ Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat semua ini. Bijunudin lam tarauha. Di kota Mekah heboh. Orang-orang kafir mengumumkan. Siapa yang bisa menangkap Muhammad dapat 100 unta. Pengumuman luar biasa di kota Mekah. Orang-orang kafir semuanya menyebar. Men menghadang, mencari. Di setiap jalan, di mana jalan itu diperkirakan akan lewat menuju kota Madinah. Rasulullah SAW minta salah seorang orang kafir untuk menjadi penunjuk jalan supaya dia bisa menunjukkan jalan yang tidak biasa dilewati orang maka ditunjuklah seorang bernama Abdullah ibnu Uraikid dia kafir masih kafir perhatikan dibolehkan berdasarkan ini kita boleh menggunakan orang tidak beriman dalam rangka tujuan-tujuan teknis di sini perhatikan, dia hafal jalan menuju Madinah lewat jalan yang tidak diketahui orang. Maka berangkatlah Rasulullah ke kota Madinah. Tapi kemudian ada seorang yang menangkap isyarat. Dia melihat ada seorang lewat. Dan dia paham ini Muhammad. Langsung dia pura-pura kepada kawannya, pamit. Karena dia ingin mendapatkan hadiah sendirian. Orang ini bernama Surokoh Ibnu Malik. Dia mengatakan, aku pamit. Dia menangkap isyarat bahwa ini yang lewat tadi itu adalah Muhammad. Dia segera pulang ke rumahnya dan bisa mengambil kudanya. Surokoh Ibnu Malik adalah seorang penunggang kuda yang sangat lihai. Dia tidak pernah jatuh dari kudanya. Tapi ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi untuk menjepit kaki kuda Surokoh. Akhirnya Surokoh jatuh terpelanting berkali-kali. Perhatikan. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawa. Allah mendukung Rasulullah SAW dengan tentara-tentara yang tidak kamu lihat. Bumi Allah jadikan tentara. Suruh Ibn Malik merasa bahwa ternyata ini tidak mungkin. Aku bisa menangkap Muhammad. Ini pasti Muhammad, kata Surah bin Malik. Maka dia langsung memanggilnya, Muhammad, Muhammad, aku Surah Tunggu sebentar. Aku tidak akan berbuat apa-apa kepada kamu. Maka Rasulullah menunggunya. Lalu kemudian di sini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Suroko, wahai Suroko. Kenapa kamu berbuat demikian? Nanti suatu saat Islam ini akan berkembang dan akan melebar dan akan meluas dan kamu suatu saat akan memakai gelang milik Raja Persia. Kisro Raja Persia. Suroko gembira mendengar ini. Kemudian dia minta rekomendasi bahwa dia kalau ternyata ternyata nanti Islam berkembang dia minta tolong diamankan kalau ternyata dia tertangkap dalam sebuah pertentang dalam sebuah peperangan disinilah kemudian terjadi bahwa Rasulullah SAW berangkat ke Tamarina dan Surakoh kembali Rasulullah SAW sesampainya di Masjid Kuba di, di Kuba Rasulullah SAW membangun Masjid Kuba Inilah masjid yang pertama Rasulullah bangun setelah Rasulullah SAW menjadi Nabi. Belum pernah sebelumnya membangun masjid. Ini masjid yang pertama Rasulullah bangun. Di kota Mekah yang bangun masjid adalah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Rasulullah SAW belum pernah bangun masjid sebelumnya. Inilah masjid Kubah yang pertama kali Rasulullah bangun. Karena itu Rasulullah SAW sangat mencintai Masjid Kuba. Setiap hari Sabtu Rasulullah SAW mengkhususkan mandi di rumahnya. Lalu berangkat ke Masjid Kuba untuk sholat dua rakaat. Lalu Rasulullah bersabda, mantato fi baitihi. Orang yang mandi di rumahnya. Summa sholat rakaatai di Masjid Kuba. Lalu sholat dua rakaat di Masjid Kuba. Karena ka umroh dapat pahala seperti umroh ini saking cintanya Rasulullah ke Masjid Kuba. Karena ini masjid yang pertama ke Rasulullah bangun. Sampai di Madinah Rasulullah SAW mengizinkan untanya untuk pergi sendiri. Ketika sahabat untuk mengikatnya, bergerak untuk mengikatnya, Rasulullah mengatakan, Da'ha, fa'innaha ma'mur, Biarkan unta menjadi tempatnya. Karena dia diperintahkan. Ternyata apa? Unta diperintahkan untuk menjadi tempat untuk dibangun masjid di atasnya. Dan ternyata benar subhanallah. Ketika unta ini menentukan tempat itu, Rasulullah SAW bertanya, milik siapa tanah ini? Milik anak yatim? Rasulullah SAW langsung membelinya. Karena akan dibangun di atas tanah ini Masjid Kuba, ah, Masjid Nabawi. Subhanallah, perhatikan bahwa di sini ada pelajaran bahwa tidak boleh masjid dibangun di atas tanah yang bukan halal bukan pemilik yang bersih, yang benar. Makanya para ulama fikih membahas tentang bahwa tidak diterima sholat seseorang yang sholat di atas tempat tanah yang gosok. Maka Rasulullah SAW membeli tanah ini untuk dibangun dari Masjid Nabawi. Dan ternyata sungguh luar biasa. Di tanah ini sudah Allah pilih. Dan Allah tentukan ada sepetak tanah. Yaitu itulah Raudhah kebun di antara kebun surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Memang benar waktu itu Rasulullah SAW membangun rumah di samping masjid. Jadi masjid Madinah waktu itu masih berupa ya, tumpukan tanah-tanah sederhana dengan kayu sederhana, kemudian atap jerami, kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, itu masih sederhana waktu itu. Rasulullah SAW rumahnya di samping masjid. Maka Rasulullah SAW menentukan bahwa antara rumahku dan mimbarku adalah kebun di antara kebun surga. Para ulama hadis yang membahas hadis ini, mereka mengatakan bahwa yuk bihi hakikiyah. Bahwa maksud dari tanah ini bagian dari surga adalah memang benar bagian dari surga, bukan simbolis. Kalau di Mekah, Hajar Aswad bagian dari surga. Di kota Madinah adalah raudhah bagian dari surga. Ibnu Hajar mengatakan bahwa nanti suatu saat ini akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang semula di surga ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan langit dan bumi. Subhanallah, perhatikan setiap tempat Rasulullah singgah di situ Rasulullah membangun masjid. Dan inilah asal muasal hijrah Rasulullah SAW disambut dan disambut Rasulullah SAW disambut untuk menjadi pemimpin. Mereka sudah menunggu lama dan langsung Rasulullah SAW begitu datang ke kota Madinah disambut untuk menjadi pemimpin negara. Inilah yang menjadi momentum penting mengapa hijrah ini menjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, sampai di sini pembahasan ini saya selesaikan yaitu bagian pertama bahwa tahapan peristiwa itu Allah ringkas dari pembukaan ayat illa tansuruhu kalau kamu tidak menolongnya faqad nasarahullah id akhrajahu alladziina kafaru ketika dikeluarkan oleh orang-orang kafir Rasulullah saw berduaan bersama Abu Bakar Siddiq idhuma fil ghor keduanya dalam gua id yaqulu sahibihi berkata kepada kawannya kepada sahabatnya la tahzan Jangan sedih. Inna Allah ma'ana Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu. Di sini ada pelajaran penting bahwa dalam kondisi apapun kita harus tenang. Kita harus bersama merasa bersama Allah dan kita harus tenang. Dua ini modal pokok untuk mencapai sebuah sukses dalam berdakwah. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi maka Allah turunkan tentara yang tidak terhingga wa ayyadahu bijunudin lam tarawha maka setelah itu kemudian saya akan membahas pada bagian kedua yaitu bagaimana Islam menjadi Islam peradaban para pemirsa rahimakumullah anda berada hijrah yang terjadi ini dan yang kita bahas ini sekarang mengandung dua dimensi ini seperti yang tertulis dalam buku saku itu yaitu ada dimensi kemanusiaan ada dimensi peradaban dimensi kemanusiaan dalam hijrah adalah bahwa Rasulullah SAW menentukan hijrah karena dari hijrah akan terbangun kualitas manusia yang mempunyai empat kualitas. Yang pertama, merdeka. Karena umat yang tersiksa tidak akan sempat memikirkan masa depannya. Maka dengan hijrah, umat Islam menjadi umat yang merdeka. Yang kedua, ketenangan. Karena di kota Mekah, umat Islam sembunyi-sembunyi melaksanakan ibadah. Maka dengan hijrah, umat Islam menjadi terang-terang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala umat yang merdeka, umat yang tenang, maka mereka akan berpikir masa depan mereka. Mereka akan menentukan jalan hidup mereka. Mereka akan menjadi umat yang cerdas. Kenapa? Karena mereka tidak disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya mengancam mereka. Yang ketiga, Rasulullah SAW ketika Rasul melihat bahwa di kota Madinah muncul dua kelompok. Kelompok muhajirin kelompok Ansor. Rasulullah tidak suka sekat ini terus berlangsung. Maka seketika Rasulullah SAW langsung menghapus sekat ini dan mempersaudarakan antar mereka. Muhajirin dengan Ansor. Muhajirin dengan Ansor. Terus begitu. Sampai tidak terasa lagi di antara mereka ada sekat-sekat. Karena umat yang bersatu akan menjadi kuat. Sungguh, umat ini menjadi kuat karena mereka umat ini menjadi menang karena mereka bersatu. Umat yang bersatu tidak akan mudah dikalahkan. Sungguh kalau umat ini bersatu, tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan. Jumlah mereka boleh sedikit, tapi persatuan adalah keberkahan. Maka apapun jumlah sedikit, kalau mereka bersatu, mereka tidak akan pernah terkalahkan kemenangan umat Islam pertama. Bukan karena jumlah. Silahkan cari data-data sejarah dalam setiap peperangan. Belum pernah ada cerita bahwa jumlah orang Islam lebih banyak daripada orang-orang kafir. Mereka menang bukan karena jumlah. Mereka menang karena persatuan mereka. Maka inilah rahasia persaudaraan yang dibangun Rasulullah Al-Uhuwah dan karena itu Allah firman dalam Al-Quran, Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa tabiat iman pasti bersaudara. Maksudnya apa? Di sini innamalil hasr. Maksudnya identifikasi bahwa seorang mukmin identik dengan persaudaraan. Berarti tidak pantas mengaku seorang mukmin kalau tidak bersaudara. Yang dibuktikan dalam peristiwa hijrah. Langsung mereka bersatu. Nah, ketika mereka bersatu, maka dibangun konsentrasinya itu at-tadhiyah, pengorbanan, umat yang siap berkorban. Dari hijrah mereka telah belajar pengorbanan. Para sahabat telah siap mengorbankan apa yang paling mahal dalam hidup mereka. Umat yang siap berkorban adalah umat yang paling berkah dan tidak mungkin terkalahkan kita mendengar kisah seorang sahabat bernama Suhaib. Dia dihadang oleh orang-orang kafir Mekah ketika hendak hijrah. Dia punya banyak kumpulan harta. Ketika mereka menghadang, mereka ingin mengambil hartanya. Suhaib mengatakan, Maukah kalian? Izinkan aku hijrah, aku tunjukkan di mana hartaku. Mau, kata mereka. Langsung ditunjukkan hartaku di tempat sini, sini, sini. Segera pergi. Mereka pergi. Suhaib hijrah. Ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah mendengar peristiwa ini, Rasulullah menyambutnya, Rabi hal bayu ya Suhaib, Rabi al bayu ya Suhaib. Engkau beruntung wahai Suhaib dalam bisnis kamu. Subhanallah. Perhatikan, pengorbanan tentang masalah harta sudah biasa bagi para sahabat. Jiwa berkorban ini terserah dengan jiwa mereka. Dan mereka siap setelah itu berkorban yang lebih mahal lagi, yaitu jiwa dan raga. Empat kualitas inilah yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka adalah generasi basis pertama yang akan membangun peradaban. Dimensi yang kedua dari hijrah adalah bahwa hijrah inilah yang menampakkan kemudian Islam yang kita yakini adalah Islam peradaban. Dari mana? Pertama, dimulai dari masjid bahwa peradaban Islam tegak karena masjid. Generasi masjid inilah yang memulai tegaknya peradaban Islam. Sebuah generasi yang jauh dari masjid tidak akan bisa menegakkan peradaban Islam. Karena itu setiap tempat di mana Rasulullah singgah membangun masjid. Di Kuba bangun masjid Kuba. Di Madinah bangun masjid Nabawi dan Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali membangun di muka bumi ini, membangun masjid. Inilah makna ayat, Inna awwala baitin wudi alinnasi lallari yubakka. Rumah yang pertama kali Allah bangun. Belum ada apa-apa di muka bumi, belum. Hanya ada kota Mekah. Jadi waktu itu belum ada apa-apa di muka bumi. Hanya ada gundukan tanah kota Mekah. Belum ada pulau-pulau, belum. Hanya ada kota Mekah, maka, makanya kota Mekah disebut Ummul Qura, induk semua negeri. Karena pertama kali disitulah negeri pertama kali. Dan ternyata ketika Ka'bah hendak direhab, ternyata di situ sudah ada fondasinya. Sudah ada fondasi menghampar berwarna hijau. Dan ketika mereka mencoba untuk menggali pertama, lebih dalam lagi, keluar cahaya. Dikatakan takadu antumi sampai hampir-hampir mereka mau buta karena melihat cahaya dari balik batu itu dan akhirnya dikembalikan lagi. Maka di atas fondasi itulah kemudian Ka'bah dibangun dan sekarang kita saksikan. Jadi tidak digali lagi, tidak ditanam lagi. Dan ternyata Allah sudah meletakkan fondasi yang asli karena Allah sudah membangun ini. Inna awwala baitin udi alinnas lalladzi bakka. Jadi Rasulullah SAW pertama kali memulai dari masjid. Masjid adalah pusat peradaban Islam. Pusat mengambil keputusan untuk menentukan alur strategis semua dari masjid. Maka sebuah generasi akan diberkahi oleh Allah ketika generasi ini dekat dengan masjid. Semakin jauh sebuah generasi dari masjid, maka semakin hilang keberkahan dari generasi itu. Pemirsa rahimahullah, sedikit aku keluar dari kisah ini, ini menyuplik kisah tentang Andalus kisah jatuhnya Andalus adalah karena waktu itu sekelompok anak-anak muda yang tadinya mereka sibuk menghafal Quran di masjid, sibuk menghafal hadis di masjid, mereka terpengaruh dengan sebaran-sebaran yang merusak akhlak mereka. Disebarkan tentang gambar-gambar yang rusak, gambar-gambar telanjang, kemudian mereka terpengaruh dan akhirnya mereka terpengaruh meninggalkan masjid ketika generasi-generasi yang tadi sibuk di masjid mulai keluar dari masjid, maka di sini kemudian mereka menyerang Andalusia dan Andalusia jatuh. Sebelumnya Andalusia tidak pernah jatuh. Ketika generasi itu dekat dengan masjid, maka disinilah rahasia kenapa kita harus memulai dari masjid yang membangun sebuah peradaban. Dan dalam berdakwah kita juga demikian seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW dengan hijrah menampakkan bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tapi Islam adalah agama komprehensif. Islam yang mengatur semua kehidupan. Rasulullah SAW tidak tampil hanya sebagai imam masjid, imam sholat di masjid, tapi Rasulullah SAW juga tampil sebagai seorang pemimpin militer, seorang pemimpin negara, seorang pedagang, Subhanallah. Bahwa Islam harus juga tampil di semua lini kehidupan. Seorang Muslim harus membawa risalah ini dimanapun dia berada. Sebagai seorang pedagang harus membawa Islamnya. Sebagai seorang profesional membawa Islamnya. Sebagai kepala rumah tangga membawa Islamnya. Sebagai pemimpin politik membawa Islamnya. Islam adalah sebuah peradaban, sebuah sebuah tuntunan yang komprehensif. Inilah yang ditampilkan Rasulullah SAW. Kapan? Dari hijrah. Maka ini yang dipahami para sahabat. Para sahabat tidak pernah paham bahwa Islam itu hanya sholat puasa. Tidak. Para sahabat paham bahwa ternyata Islam itu adalah sebuah ajaran yang lengkap mencakup semua kehidupan. Risalah inilah yang dibawa oleh para sahabat dan mereka menyebarkan Islam ini. Saya tidak tahu kenapa kemudian kok banyak orang Islam hanya mengambil ibadah-ibadah ritualnya. Inilah yang kemudian membuat umat Islam umat ini tidak berdaya. Kenapa? Ketika banyak umat Islam berlomba-lomba hanya mengambil dimensi ritualnya, maka kemudian umat ini tidak berdaya. Kita harus kembali lagi kepada pemahaman sebenarnya yaitu bahwa Islam ini harus komprehensif. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW membangun peradaban Islam yang beribawa. Kekuatan kota Madinah dibangun. Basis militer ada, sehingga setiap ada orang kafir menantang, dilawan. Itulah perang badar. Kemudian dilawan lagi oleh mereka. Perang Uhud. Dan terus peperangan di peperangan. Sehingga tidak ada kesempatan bagi orang kafir untuk mencoba mempermainkan orang Islam. Sampai kemudian orang Islam mampu membuka khaybar. Inilah yang kemudian kita dengar selalu ada yel-yel Khaybar Khaybar ya Yahud ini adalah basis kekuatan militer Yahudi Khaybar dikalahkan dibuka orang Islam orang Islam kaget ketika mereka menguasai Khaybar ternyata di situ banyak senjata-senjata yang sangat canggih dan para sahabat tidak tahu cara menggunakannya saking canggihnya mereka bertanya untuk apa mereka membuat ini Jawabannya ternyata untuk membunuh orang Islam. Ternyata Khaybar jatuh kemudian. Ketika Khaybar jatuh, orang kafir Mekah gentar ketakutan. Dan akhirnya kemudian Mekah diserahkan tanpa peperangan sama sekali. Perhatikan, inilah makna ayat yang dimaksudkan Allah. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Bikin musuh Allah gentar melihat kamu. Maksudnya apa? Umat yang bersatu, umat yang kokoh, bukan umat yang bercerai-berai. Umat yang bercerai-berai tidak akan pernah kokoh. Sekarang kita bukan masanya lagi sibuk dengan masalah khilafiyah. Sudah selesai dibahas oleh para ulama fikih. Sekarang saatnya kita bersatu. Bersatu menggalang kekuatan baru umat Islam yang penuh dengan kekuatan yang tidak akan pernah terkalahkan oleh siapa. Sungguh, kalau kita perhatikan, jumlah orang Islam tidak banyak waktu itu. Ketika pertama kali berperang dalam perang Badar, Jumlah orang Islam hanya 313. Tapi dari jumlah yang sedikit inilah karena mereka bersatu, Allah membuka keberkahan-keberkahan itu. Dan dibanding dengan jumlah orang kafir ketika itu, tidak ada bandingan apa-apa. Bahkan ketika berhadapan dengan pasukan Romawi di perang Mu'tah, ya, dan di perang Yarmouk dan sebagainya, itu semua tidak ada apa-apanya jumlah yang kita miliki. Tapi mereka menang. Kenapa? Karena sampai-sampai pemimpin Romawi mereka bertanya-tanya, kenapa? Ada apa? Kok bisa kalian kalah? Mereka mengumpulkan pembesar-pembesar pasukannya, lalu mengatakan kepada mereka, apakah kalian menghadapi pasukan yang bukan manusia? Kata mereka, mereka manusia biasa. Kenapa kalian kalah? Apa kalian kurang banyak jumlahnya? Kami banyak, jauh lebih banyak kami. Apa kalian kurang didukung oleh wanita-wanita yang lebih menghibur kalian? Kami sudah banyak menghibur wanita. Sudah cukup. Kenapa kalah? Kami tidak tahu. Kami kalah. Akhirnya apa? Sebar mata-mata. Untuk mengintip kenapa orang Islam ini kok menang. Setelah mata-mata menyebar, mereka kembali membawa laporan. Dan semua laporannya sama. Tadinya mereka mengira bahwa mungkin orang Islam menang karena latihan perangnya sangat hebat. Mungkin orang Islam menang karena pasukan berkudanya mereka hebat. Mungkin orang Islam menang karena pedangnya mereka hebat. Ternyata tidak. Laporan mata-mata semuanya sama. Mereka mengatakan, Hum ya kumunan mereka bangun malam. Amma nahnu fananam. Adapun kami tidur. Benar. Apalagi hum la yaznu. Mereka tidak pernah berzina. Amma nahnu fanasti. Adapun kami berzina. Benar kamu. Hum la yagsibun. Mereka tidak pernah menggunakan hak orang lain. Amma nahnu fanagsib. Adapun kami seringkali menggunakan hak orang lain. Benar kamu. Hum la yadlimun. Mereka tidak pernah ber, berbuat zalim. Amma nahnu fanadlim. Adapun kami buat zalim. Benar. Di sini kemudian Raja Romawi mengatakan, kalau masih orang Islam seperti ini, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Tuhannya ikut campur. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Lalu bagaimana? Ayo kita bikin orang Islam seperti kita ikut-ikutan berzina, ikut-ikutan boleh, ikut-ikutan rasab, ikut-ikutan tidak bangun malam, ikut-ikutan berbuat maksiat. Mereka sejak itu berjuang habis-habisan. Berjuang habis-habisan menyebarkan film porno, menyebarkan segala cara. Gambar gambar telanjang. Sampai saatnya sekarang kita menyaksikan bahwa ternyata sudah jumlah orang Islam. Banyak. Tapi ternyata mereka sudah ikut-ikutan akhlak mereka. Maka sekalipun mereka diserang habis-habisan, Allah tidak membantu. Kenapa? Kenapa? Karena ternyata orang Islamnya tidak siap dibantu. Ini dia rahasia kekuatan umat Islam pertama. Karena mereka bersatu dan mereka bersungguh-sungguh jujur ikut Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pemahaman Islam seperti inilah kemudian yang dibawa oleh para sahabat. Sekalipun Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah wafat, para sahabat masih paham seperti ini. Abu Bakar menggantikannya sebagai khalifah pertama, membawa risalah yang sama. Abu Bakar meninggal dunia, diganti dengan Omar. Omar juga membawa risalah yang sama. Maka kemudian Islam menyebar pada puncak keemasannya di zaman Khalifah Umar bin Khattab Allah membuka kota-kota Allah membuka negeri-negeri sampai kemudian Umar memimpin seperempat dunia termasuk di bawah Umar bin Khattab dua kaya yang besar Persia dan Romawi selama Islam memimpin dunia ketika itu tidak ada satupun orang non muslim yang dizalimi dan tidak pernah ada cerita bahwa gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah mereka dirusak inilah makna peradaban Islam ketika Islam memimpin dunia, maka sungguh keberkahan yang Allah tebarkan. Makanya dimensi yang keempat dari dimensi yang kedua ini atau poin yang keempat dari dimensi yang kedua itu yaitu ustadziyatul alam bahwa dari hijrah Islam menjadi memimpin dunia. Inilah ringkasan dari hakikat hijrah dan Allah menyebutkan dalam ayat terakhir yaitu dari ayat ini wa ja'alallahu kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya ulia wallahu azizun hakim Allah menjadikan syiar orang-orang kafir itu keyakinan orang kafir itu menjadi rendah dan Allah menjadikan kalimat Allah menjadi tinggi dan Allah maha perkasa Allah maha bijaksana inilah kemenangan Islam setelah hijrah Allah subhanahu wa ta'ala meringkas dari peristiwa hijrah ini dalam satu ayat yang sejarah panjang itu bertahun-tahun berlangsung ternyata diringkas oleh Allah dalam satu ayat yaitu ayat 40 surah At-Taubah. Di sini kita paham betapa Al-Qur'an mukjizat. Satu ayat mengandung sebuah ringkasan peristiwa bertahun-tahun sebelum hijrah sampai Islam memimpin kepada dunia. Allah ringkas dalam satu ayat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.